Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rahmatullah Puji syukur pada kesempatan Bagi yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Di masjid kita tercinta <clears throat> Bahasan yang diamanahkan oleh panitia kepada kami pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang adab menuntut ilmu adab maknanya adalah satu pengajaran yang kemudian membuat seseorang mampu menempatkan diri di dalam kehidupannya kepada siapa dan kepada apa. Jadi pengertian adab adalah satu pengajaran yang membuat manusia mampu menempatkan diri di dalam kehidupannya kepada apa dan siapa yang dihadapinya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diwetkan oleh Imam al bayhaqi Beliau mengatakan adab bani rabbi fa ahsana ta'dibi. Arabku telah memberikan pengajaran adab kepadaku, maka dia telah membaguskan adabku dengan sebagus-bagusnya. Maka Rasulullah SAW adalah seorang yang kemudian terbaik di dalam adabnya kata adab dan takdib kemudian diturunkan untuk membentuk apa yang kemudian kita sebut sebagai peradaban. Karena peradaban itu sendiri artinya adalah penataan supaya kemudian manusia mencapai kualitas hidup terbaik sesuai dengan kemudian pengetahuan yang difahaminya yang membuat dia mampu menempatkan diri di tengah alam semesta ini sebagai yang kemudian mengelolanya dengan ihsan. Itulah peradaban. Nah, antara adab dengan akhlak apakah satu adalah bagian yang lain ataukah keduanya adalah identik? Menurut sebagian kamus, adab dan akhlak itu adalah satu. Jadi adab dan akhlak itu adalah satu, sementara akhlak berasal dari khuluk. Khuluk itu bersambung dengan ketika Allah Subhanahu wa taala khalaqa menciptakan seorang insan, maka dia membekalinya dengan satu perangai yang ada pada dirinya diilhamkan kepadanya kebaikan dan keburukannya lalu dia memilih yang terbaik di antaranya maka adab dan akhlak dalam hal ini adalah satu satu kesatuan. Karena kemudian kalau kita maknai bersama din agama itu kesemuanya isinya adalah akhlak. Contoh, orang menyebutnya sebagai akidah. Tetapi akidah itu tidak lain adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita berakhlak kepada Allah adalah karena Allah yang menciptakan kita, karena Allah yang kemudian memberikan kehidupan kepada kita, karena Allah yang memberikan rizki kepada kita, karena Allah yang kemudian mengaruniakan pengaturan di dalam hidup kita dan menguasai segala urusan kita, maka tidak layak kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah akhlak kepada Allah itu disebut sebagai akidah. Tidak pantas dalam sisi akhlak kalau kemudian kita menyembah selain Allah karena Allah yang menciptakan dan memberikan segalanya kepada kita. Ibadah. Ibadah itu juga akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada diri kita dan sekaligus juga akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau akidah itu akhlak kepada Allah semata, ibadah itu akhlak kepada diri kita sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu muamalah. Muamalah pun begitu. Muamalah itu adalah akhlak kepada diri kita dan sesama kita. Maka disitulah kemudian akhlak itu adalah keseluruhan dari din ini. Semua agama ini isinya adalah tentang akhlak. Dan akhlak itu bersesuaian dengan maksud dari adab supaya orang bisa kemudian menempatkan diri. Dalam hal akidah dia menempatkan dirinya kepada Allah, dalam hal ibadah dia menempatkan dirinya kepada Allah dan kepada dirinya sendiri, dalam hal muamalah dia menempatkan dirinya kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Jadi dalam hal ini pengertian antara adab dengan akhlak adalah sesuatu yang serupa. Sebagian kamus mencantumkan bahwa adab adalah bagian dari akhlak. Karena akhlak mencakup sesuatu yang lebih luas daripada sekedar adab. Kalau kemudian kita terjemah, adab yang kemudian diterjemahkan sebagai tata kerama, itu adalah bagian dari akhlak. Karena adab itu hanyalah yang tampak secara lohir sementara akhlak itu ada di dalam hati juga. Ini diantaranya alasan yang menyebutkan kenapa adab itu hanyalah bagian dari akhlak. Maksudnya, adab adalah penampilan zahir daripada akhlak yang kemudian ada pada seseorang. Sementara akhlak itu adalah keseluruhan dari apa yang ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dan bahkan di dalam perbuatannya itu. Ini tentang takrifnya. Jadi kalau kita mau bicara definisi, apa itu adab? Ya, adab adalah satu pengajaran yang membuat insan mampu menempatkan diri dalam kehidupannya kepada apa dan siapa. Kemudian apa pengertian adab dan akhlak? Sebagian ulama ahli bahasa menggolongkan adab dan akhlak sebagai serupa. Jadi bagaimana kemudian keseluruhan bagian din ini adalah adab dan sekaligus akhlak sebagaimana sabda Nabi, adab bani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mengajarkan kepadaku satu adab dan dia menyempurnakan dengan ihsan pengajaran itu sehingga adabku itu menjadi yang terbaik. Juga Kemudian bisa juga dimaknai bahwa adab itu hanya bagian dari akhlak karena akhlak itu keseluruhan dari apa yang kemudian ada di dalam diri kita, dari yang di hati, yang di pikiran, di perkataan dan di perbuatan semuanya. Sementara adab hanyalah bagian yang tampak dari lahirnya Itulah yang disebut sebagai adab. Dari takrif itu kalau kemudian kita bicara tentang adab menuntut ilmu, maka kemudian kita bicara tentang bagaimana seorang penuntut ilmu murid jadi bahasa Arab untuk penuntut ilmu itu murid atau talib gitu ya itu sesuatu yang indah di bukan siswa tapi murid apa itu murid murid itu man araba orang yang menginginkan jadi awal-awal seorang murid itu adalah orang yang memang berkehendak untuk menjadi seorang yang baik. Talib adalah seorang yang pencari, seorang yang kemudian menelisik dengan teliti dan tekun tentang apa-apa yang kemudian akan diraihnya di dalam ilmu. Nah, adab menuntut ilmu berarti bagaimana kemudian seorang yang sedang menuntut ilmu, yang sedang menghendaki untuk mendapatkan kemuliaan ilmu itu, kemudian menyusunkan diri, menata dirinya untuk kemudian uh, di sana kemudian dia mampu menempatkan diri menempatkan diri terhadap apa dan siapa. Nah, apanya bisa jadi ilmu, siapanya bisa jadi Allah, dirinya sendiri dan gurunya juga kepada sesama pencari ilmu. Inilah yang disebut sebagai adab penuntut ilmu. Nah, apa urgensinya adab di dalam menuntut ilmu? Kita menemukan begitu banyak nukilan atau kutipan dari para ulama pendahulu kita bahwa adab ini adalah bagian yang terpenting daripada ilmu yang dipelajari oleh seseorang. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, adalah guru-guru kami di dalam kehidupannya senantiasa membiasakan melakukan perjalanan menuntut ilmu semata-mata perjalanan itu ditujukan demi memperbaiki adabnya. Al-Imam Asy-Syafi'i terkenal dengan ungkapannya, "Laisal adab kadzubab." Seorang insan penuntut ilmu yang kemudian tidak memiliki tata krama, tidak memiliki adab itu hanya bagaikan lalat yang ditebarkan ke sana kemari meskipun dia terbang sebagaimana terbangnya kupu-kupu tetapi dia berbeda. Kupu-kupu menebarkan keindahan dan menebarkan kemanfaatan dengan menyerbukkan bunga, dengan menghasilkan nektar, tetapi lalat hanya ke sana kemari untuk menaburkan penyakit. Laisal adab kadzubat. Disebutkan tentang Abdullah ibn Mubarak rahimahullah taala seorang yang alim, faqih, mujahid dan zahid bahwa beliau adalah seorang yang kemudian pernah mengatakan Belajarlah adab sebelum belajar ilmu Sebab demi Allah Tidak bermanfaat ilmu kecuali dengan adab Dan demi Allah anda pun kau mati Ketika mempelajari adab sebelum sempat mempelajari ilmu Maka sesungguhnya itu cukup Bagimu untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Juga dilihatkan tentang Para murid Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dikatakan tentang Imam Ahmad bahwa majelis beliau di Baghdad dihadiri oleh 50 ribu orang. Dari 50 ribu itu yang membawa kertas dan pena untuk mencatat hadis-hadis beliau hanya 500 orang. Sementara 49.500 yang lain itu datang untuk belajar adab. Kata mereka, kami memperhatikan bagaimana Imam Ahmad tersenyum, kami memperhatikan bagaimana Imam Ahmad berkata-kata, kami memperhatikan bagaimana Imam Ahmad berdebat, kami mempelajari bagaimana Imam Ahmad kemudian meludah bagaimana Imam Ahmad kemudian berjalan, bagaimana beliau duduk dan segala macam bagaimana kemudian yang beliau lakukan di dalam majelis itu. Ini satu pengajaran yang luar biasa di tentang Ibnu Sina satu hari dia duduk di hadapan gurunya kemudian ketika itu dia murid junior tetapi sudah sok tahu karena memang orang yang sangat cerdas ketika itu kemudian dia ingin menguji gurunya lalu dia menanyakan satu pertanyaan tiba-tiba oleh seorang murid senior yang ada di situ kemudian dikatakan diamlah engkau wahai putra Sina sesungguhnya Perbaikilah adabmu akan kujawab untukmu tidak perlu guru yang menjawabnya. Jadi kata Ibnu Sina aku terhenyak ketika itu karena guru karena salah satu murid senior mengatakan kepadaku perbaiki adabmu aku yang akan menjawabnya. Jadi bagaimana kemudian adab di dalam menuntut ilmu itu sesuatu yang agung, sesuatu yang besar di dalam dirinya. Nah, hatifillah mullah, Apa saja adab menuntut ilmu Kita bagi dalam beberapa hal terkait dengan siapa atau apa yang kemudian dihadapi oleh subjek seperti kemudian definisi kita di awal. Bagi seorang penuntut ilmu pertama ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada adab terhadap ilmu. Dan yang ketiga, ada adab terhadap guru Yang keempat ada adab terhadap sesama penuntut ilmu dan yang kelima ada adab terhadap diri sendiri. Iwatibillah rahmatullah maka yang pertama adalah adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang penuntut ilmu di dalam adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, adab yang paling utama yang harus dihadirkan adalah keikhlasan jadi bagaimana di dalam menuntut ilmu itu dia mengutamakan sebuah kemurnian tujuan dan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab di dalam menuntut ilmu pun ada godaan-godaan untuk menjadi masyhur karena ilmu, ada godaan-godaan untuk mengalahkan seseorang dengan ilmu, ada godaan-godaan untuk merasa lebih pandai daripada orang lain, ada godaan-godaan untuk kemudian mencari dunia dengan ilmu yang dimiliki. Maka kita diajarkan untuk berdoa, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan ya Allah, jangan jadikan dunia itu sebagai obsesi terbesar kami dan puncak dari apa yang kami gapai dengan ilmu kami. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan doa itu artinya betapapun ilmu itu satu kemuliaan yang paling tinggi dibandingkan semua hal yang ada di dalam kehidupan. Kita sudah pernah mempelajari tentang urgensi ilmu yang sedemikian luar biasa tetapi dalam menuntut ilmu godaan-godaan untuk tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memurnikan niat itu sangat besar yang di depan Anda ini juga betapa kemudian mudahnya tergelincir kalau kemudian tumeh gitu ya kata orang Jawa tumeh wis mulang gitu ya betapa kemudian dia kalau merasa sudah di depan murid-murid, sudah di depan orang-orang yang dia berikan ajaran sudah kemudian dia ada di sana untuk kemudian berbagi ilmu, maka dia merasa lebih tinggi, maka dia merasa lebih besar. Ini yang kemudian menjadi penghalang kita untuk berkeikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada orang-orang yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk menjadi masyhur atau untuk mengalahkan seorang yang dianggap alim begitu. Jadi Pernah ditanyakan kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi Kenapa beliau Ketika menanggapi berbagai macam kritik kepada beliau itu Dipilih-pilih Beliau mengatakan Aku hanya menilai dari zahir dan Allah lebih tahu Tetapi aku senantiasa melihat Manakah orang yang kemudian mengkritik aku Untuk kemudian meluruskan aku betul-betul Dan mana orang-orang yang kemudian mengkritik aku Supaya dia menjadi terkenal Demi Allah aku tidak akan membantu setan kepadanya agar dia kemudian menjadi terkenal dengan dia akan mengatakan ketika aku membantahnya dia dengan bangga berkata kepada seluruh dunia demi Allah Al-Qardawi sudah membantahku. Jadi kalau Al-Qardawi sudah membantahnya berarti dia cukup berharga untuk dibantah oleh Al-Qardawi. Itu yang beliau tidak ingin karena itu membantu setan kepada yang bersangkutan untuk menjadikan ilmu sebagai alat untuk mencapai kemasyhuran, alat untuk kemudian merusak akhlaknya sendiri padahal sebagai seorang yang berilmu dikatakan bahwa innama yahsyallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Maka setelah kemudian ikhlas adab kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seorang penuntut ilmu adalah untuk khasyah. Untuk dengan ilmunya itu dia mencapai satu kesimpulan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jika engkau kemudian mendapatkan satu ilmu tapi ilmu itu tidak membuatmu menangis karena takut kepada Allah, ketahuilah itu ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi sampai beliau mengatakan, kalau kamu belajar satu ilmu dan kemudian ilmu itu tidak membuat engkau menangis karena takut kepada Allah, ketahuilah itu ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi bukan untuk dijual ya. Jadi bukan kemudian mengatakan kepada orang-orang yang akan diajari ilmu, bayar 3 juta, tidak menangis uang kembali, begitu. <laughs> Itu beda lagi. Maksud beliau adalah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas lalu khasyah dan kemudian setiap kesimpulan di dalam ahli ilmu itu dia kemudian menjadikan yang bersangkutan semakin memahami bahwa dia perlu untuk menghindarkan diri dari azab neraka. Di dalam surah al Imran ayat yang ke-191 Ketika Allah bicara tentang ulul albab, maka dikatakan di sana, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina ala benar. Ya Allah, maha suci Engkau. Tidaklah Engkau ciptakan semua ini satu pun di antaranya dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka jagalah kami, hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Sampai kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kok kemudian ada kata-kata para ahli ilmu itu, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Kemarin saya ada yang bertanya, Ustaz, lalu kenapa Allah menciptakan babi kalau babi haram dimakan <laughs> gitu. Katanya tidak ada yang sia-sia. Wallahu alam bisawab yang saya tahu dari beberapa orang dokter mereka mengatakan babi berfungsi untuk menghimpun seluruh parasit supaya kemudian masuk ke dalam tubuhnya saja untuk tidak membahayakan manusia gitu. Jadi tugas babi itu adalah menghimpun berbagai penyakit ke dalam dirinya. Itulah kenapa babi diciptakan tidak dengan sia-sia, tapi ada gunanya untuk mengumpulkan segala parasit kepada dirinya sehingga tidak membahayakan manusia yang menghindari babi. Tentu saja pasti membahayakan manusia yang suka berdekat-dekat dan mengkonsumsi babi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian juga ikhwati filah rahmatullah, ada penuntut ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah mengikhlaskan niatnya, setelah kemudian dia mencapai kesimpulan untuk senantiasa khasyah, senantiasa takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu juga dia ketika terus dalam keadaan menggali ilmu, wajib baginya untuk membaca keseluruhan ilmu itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana wahyu yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan asma Tuhanmu yang telah mencipta. Di dalam din kita ini banyak hal dimulai harus dengan keyakinan. Padahal empirisme gitu ya, itu ditegakkan dengan skeptisisme. Dengan kata-kata yang sangat bergaung dari René Descartes, ragukan maka kau akan tahu. Jadi kan empirisme itu bermula dari skeptis itu. Kita kita tidak boleh meyakini sesuatu dulu dalam hipotesa. Kita harus kemudian meragukan untuk kemudian mendapatkan ilmu. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada kita bahwa sikap ilmiah kita bisa juga dimulai dengan keyakinan, yaitu dengan meyakini apa yang dijanjikan dan ada pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggalinya dengan sebuah kaidah ilmiah. Contoh yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam jadi Ibrahim satu hari bertanya kepada Rabbnya, Rabbi arini ini, tuhyil mauta? Ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana kau hidupkan yang mati. Lalu Allah pun bertanya kepada Ibrahim, "Awalam tu'min? Memangnya kau tidak beriman, hai Ibrahim? Memangnya kau tidak yakin? Memangnya kau tidak percaya?" Maka Ibrahim kemudian mengatakan, "Bala wala yatma ma'in qalbi." Bala, iya saya beriman ya Allah, saya yakin, saya percaya. Saya tidak pernah meragukan. Walakin tetapi kata Ibrahim lihat main inna qalbi supaya hati saya ini menjadi tentram. Supaya hati saya ini menjadi tentram. Maka apa yang kemudian Allah perintahkan kepada Ibrahim, ilmu itu diperoleh bukan dengan sesuatu yang kemudian mak petunjuk <laughs> begitu ya. Jadi kalau Allah ingin memperlihatkan kepada Ibrahim bagaimana menghidupkan yang mati kan bisa saja di depan Ibrahim kemudian muncul apa? Tulang belulang dari dalam tanah kemudian tersusun dengan rapi lalu kemudian ditumbuhi daging lalu dibungkus kulit lalu kemudian bisa mengembik <laughs> misalnya begitu itu bisa saja Allah maha kuasa untuk melakukan itu sebagaimana Allah maha kuasa untuk melakukan itu kepada keledainya Uzair misalnya tetapi kepada Ibrahim ini Allah kemudian mengatakan apa lakukan sebuah proses yang sangat empiris apa itu pertama tangkap burung kedua cincang burungnya Ketiga, letakkan di puncak-puncak gunung. Keempat, kembalilah ke tempat lalu panggil mereka, naga saya kata Allah Subhanahu wa taala akan mendatangimu dengan segera. Keajaiban itu memang membutuhkan kerja keras. Dan ilmu itu memang dicapai dengan satu proses. Maka dikatakan di dalam bahasa Arab al-ilmu bita'allum wa fiqhu bitafaqquh. Ilmu itu diperoleh dengan jalan berilmu, belajar, menempuh prosesnya, tidak datang dengan sendirinya, gitu ya. Wal fiqhu dan fikih itu diperoleh dengan tafaqquh, dengan mendalamkan pemahaman, upaya-upaya untuk itu. Nah, ini watifillah rahimakumullah adab terhadap Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita tegakkan di dalam menuntut ilmu. Yang kedua, apa tadi? Adab terhadap ilmu. Yang kedua adalah adab terhadap ilmu itu sendiri. Bagaimana adab terhadap ilmu agar kita kemudian memperoleh ilmu? Al-Imam Ash-Shafi'i rahmatullah taala pernah kemudian merangkumnya di dalam sebuah syair yang dinisbatkan kepada beliau. Ini syair yang sangat masyhur, sangat terkenal, pernah juga saya sampaikan di tempat ini. Alala tanalul ilma atau dalam versi lain, ya akhi lan tanalul ilma illa bisittah. Wah saudaraku tidak akan kau gapai ilmu itu kecuali dengan enam perkara. Apa saja itu? zakaun wa khirsun wa jihadun wa dirhamun wa sahibul ustadi wa tulus zaman yang pertama Kata Imam Syafi'i tidak akan kau gapai ilmu itu kecuali dengan enam perkara. Yang pertama, zakaun, kecerdasan. Jadi ada pertama seorang ahli ilmu terhadap ilmu adalah agar dia menjadi seorang yang cerdas bagaimana caranya? IQ kita kan mentok segitu-segitu saja. Kok Imam Syafi'i mengatakan Anda tidak akan mencapai ilmu itu kecuali dengan kecerdasan. Kecerdasan apa yang dimaksud Imam Syafi'i? Zakat yang dimaksud Imam Syafi'i bukanlah kemudian angka IQ. Yang dimaksud Imam Syafi'i adalah bagaimana seseorang menjaga anu, karunia akal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan dijaga dari kemaksiatan. Maka masyhur diriwatkan dari beliau beliau pernah mengatakan min a'zami wasaili tahsilil ilmi taqwallah di antara seagung-agung jalan untuk mendapatkan ilmu adalah dengan bertakwa kepada Allah sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-282 kata beliau wattaqullah wa yuallimukumullah dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian jadi min a'zami wasail tahsilil ilmi kata Imam Syafi'i adalah takwa Allah dan itulah pembentuk kecerdasan. Ketakwaan kepada Allah itulah yang menjadi pembentuk sebuah kecerdasan. Dan juga sebagaimana dinisbatkan syair kepada beliau, sakautu ila waqi'in Fa arsyadani ila antarkil ma'asi. Fa inna ilmallahi nurun wa nurullahi la ya'ti lil asi. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, sakautu waqi'in, sakautu ila waqi'in su'a hifdi. Kuadukan kepada waqi' buruknya hafalanku. Fa arsadani ila tarkil ma'asi, maka dia kemudian memberikan pengarahan kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Fa inna ilmallahi nurun, sesungguhnya ilmu Allah itu cahaya. Wa nurullahi la ya'ti dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada seorang yang durhaka. Jadi ada seorang pencari ilmu pertama terhadap ilmunya adalah bagaimana dia zaka, bagaimana dia kemudian cerdas. Dan cerdas itu caranya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Sudah masyur kita dengar dari para ulama Sebuah kemaksiatan itu Menghilangkan ilmu gitu. Imam Syafi'i Kan memang terkenal dengan daya hafal yang sangat kuat Jadi beliau itu Kalau kemudian tidak menghafal satu halaman dari ilmu Halaman sebelah harus ditutup Karena kalau tidak ikut terhafal Begitu jadi kalau beliau membuka kitab akan membaca pada satu bab saja, maka harus ditutup sebagian halamannya karena kalau tidak maka akan terbaca semuanya. Semuanya akan terhafal begitu. Maka Imam Syafi'i sampai kemudian memakruhkan membaca tulisan nisan. Dulu sudah dimulai pada masa Imam Syafi'i nisan itu mulai ditulisi dan beliau kemudian memakruhkan membuat tulisan dan membaca tulisan nisan karena termasuk kata beliau melemahkan hafalan kita adalah menghafal nama dinisan yang itu tidak ada manfaatnya. Kadang-kadang orang berpikir bagaimana mungkin orang mau menghafal nama dinisan? Itu kan kalau kita Imam Syafi'i itu sekali lihat hafal repotnya begitu. Jadi inilah yang bermasalah kepada orang yang banyak apa yang namanya yang hafalannya sangat bagus seperti beliau. Tetapi bahkan orang yang sangat bagus hafalannya seperti beliau itu pernah kemudian mengalami bagaimana hilangnya hafalan hanya karena kemaksiatan-kemaksiatan kecil yang terlaku kepada beliau. Bukan sengaja melakukan, kadang-kadang tidak sengaja pun merusak hafalan gitu ya. Memang aman itu orang tidak punya hafalan, tidak akan ada yang hilang begitu. Jadi ini wabillah rahmatullah. Adab pertama terhadap ilmu dari seorang penuntut ilmu adalah zakaun, menjadi cerdas. Bagaimana caranya menjadi cerdas? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam segala bentuk dan macamnya, termasuk dulu kalau kemudian kita baca kitab Ta'limul Muta'alim gitu ya. Ini bukunya apa tadi yang dibacakan oleh moderator bagus Pak Ali As'ad itu ya Ta'limul Muta'alim. Ini sekarang nyari sudah susah. wasiat misalnya penuntut ilmu dalam talimul muta'alim dilarang untuk jajan. Jajan itu tidak boleh. Kenapa jajan tidak boleh? Karena itu terkait dengan takwa Allah. Ketakwaan kepada Allah itu diantaranya dalam soal makan. Dan apalagi di dalam jajanan itu kadang-kadang terhadap terdapat syubhat-syubhat yang kemudian bisa mengganggu kita karena mungkin syubhat itu atau ada barang haram tercampur di sana gitu ya. Anda kan tidak tahu datanya berapa ayam mati kemarin yang kemudian dijual di pasaran di Jogja. Anda kan tidak tahu datanya bahwa misalnya Forum Silaturahmi Remaja Masjid Yogyakarta punya data bahwa tingkat penyembelihan daging babi Uh, penyembelihan hewan babi <laughs> maksudnya bukan daging babi penyembelihan hewan babi di Jogja itu lima kali lipat dari konsumsi seharusnya e, terus kemana gitu misalnya hal-hal semacam itu dan seterusnya ikhwatifillah ini maka kemudian dulu sampai dikatakan jangan jajan maka dulu nyantri itu bekalnya dari rumah bawa beras gitu kan lauknya apa bisa garam bisa cabai gitu ya itu kalau pas tanggal tua karena sebenarnya begini, dulu kayak orang tua kami ketika kami di pesantren itu membekali uang itu dengan diperkirakan sehari uang lauk itu segini. Tapi kalau itu dicake, apa istilahnya? Itu di di apa namanya? dibagi anggaran sebulan segitu, itu sehari cuma dapatnya tahu atau tempe. Nah, anak pondok itu biasanya caranya begini, gitu ya. Uangnya dikumpulkan, dibelikan daging, gitu ya, di awal-awal bulan, gitu ya Ya, yang akhir bulan kemudian garam dan sambal <laughs> begitu. Atau dibalik begitu kan. Jadi ada strategi kiak kio anggaran yang seharusnya sehari hanya dapat tempe dan tahu kemudian dapat daging, tetapi di hari lain dapat garam atau cabai kan begitu. Jadi membawa bekal beras misalnya gitu. Itu karena kemudian bagian yang diyakini oleh penulis Talimul Mutalim sebagai bagian dari takwa Allah. Dan misalnya terlarang bagi seorang yang sedang menuntut ilmu itu untuk makan dengan dilihat oleh masyarakat umum orang banyak dalam hal ini adalah makan di pinggir jalan misalnya di jajan lesehan di pinggir jalan gitu ya orang berlalu lalang melihat itu itu termasuk kemudian di dilarang oleh penulis Taklimul Muta'alim meskipun tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW semuanya adalah kaitan dengan menjaga muruah nanti dengan kaitan dengan adab terhadap diri sendiri dan juga kaitan dengan bagaimana tidak menjaga uh, bagaimana kita menjaga dari syubhat-syubhat terkait dengan makanan gitu. saya banyak melanggar gitu jujur saja kalau di apa namanya kalau sudah sama Mas Fozil, Mas Fani, Kang Puji gitu ya wah ini kulinernya rujukan-rujukannya memang terpercaya dalam arti bahwa ya kalau halal insya Allah gitu ya eh, orang-orang uh, yang terpercaya dalam menjualnya. Tetapi kadang-kadang tempatnya misalnya Yun Sewu, Mas Fauzil, Mas Wani itu penggemarnya Cak Sukar. Tahu Cak Sukar ya? Sebelah baratnya GSP, barat jalan itu ada soto Lamongan, rawon dan lain-lain. Itu Cak Sukar namanya. Tapi alhamdulillah meskipun sukar mudah itu. <laughs> Namanya sukar tapi mudah. Nah itu pasti di pinggir jalan tidak bisa main Padahal dalam 10 menit Duduk di situ Itu pengamen yang kemudian akan menghampiri Itu minimal 10 orang Jadi per menit orang <laughs> ada pengamen datang gitu. Nah dulu Ya mikir-mikir mau duduk di situ dan lain sebagainya Tetapi itulah bagian dari sebuah adab gitu. Nah di pesantren Biasanya orang ya Termasuk bagian dari prihatin adalah soal makan Begitu Meskipun dengan kondisi-kondisi yang kemudian kadang-kadang lucu gitu ya. Kalau jalan-jalan kalau kayak priai begitu ya. Pakai baju koko, luarnya jas-jasan begini, sarungnya rapi gitu ya. Tapi kalau sudah makan kayak bebek di pesantren gitu. Ya sering gitu kan daun pisang beberapa digelar di lantai koridor depan kamar-kamar itu. Kemudian setiap kamar yang biasanya apa namanya memasak nasi sendiri, menanak nasi sendiri-sendiri itu ketelnya dibawa ke situ, ditumpahkan semuanya di situ, blok blok blok blok gitu ya. Kemudian sayurnya kemudian dituangkan, selat gitu kan. Kemudian lauknya kemudian diremuk gitu ya, kemudian ditaburkan gitu. Kemudian makanya ya bareng-bareng gitu ya, kadang-kadang 15 20 orang satu satu majelis begitu dan rasanya memang nikmat sekali gitu. Anda belum pernah merasakannya gitu. Saya merasakan privilege itu luar biasa nikmatnya makan bersama-sama semacam itu meskipun dulu saya termasuk di pesantren adalah orang yang gagal prihatin tahu maksudnya gagal prihatin jadi kalau anda masuk pesantren gitu ya ketahuan nasab anda itu cukup berbahaya bagi kelangsungan anda untuk prihatin saya masuk ke sebuah pesantren gitu ya di sana Kemudian diketahui siapa ibu saya, ini anaknya siapa, keponakannya siapa, dan seterusnya. Nah, padahal gitu ya, mbah ciliknya ibu saya itu, itu kakek gurunya kiai di pesantren saya gitu. Nah, maka kemudian gagal prihatin, <laughs> saya tidak diizinkan untuk masak, begitu ya. Setiap jam makan dipanggil ke rumah kiai, harus makan di rumah kiai, gitu ya. Iya, kalau teman-teman kerja bakti saya dipanggil masuk ke dalam gitu ya, nonton sepak bola bareng gitu. Jadi itu gagal prihatin gitu. Makanya wallahu alam menurut saya saya masih kurang banget rasanya ilmunya itu karena kemudian ngaji aja nggak boleh. Jadi masuk untuk ngaji, nyetor sorogan kalau di pesantren ada sorogan bawa kitab gitu ya. Posisinya persis seperti ini. Dulu kitab, tapi sekarang juga kitab ini gitu kan. Nah, posisinya seperti ini karena biasanya kita baca hasiah dulu. Jadi kitab kuning itu kan ini ada teks utama. Teks utama itu di sini biasanya. Kemudian di sini ada syarah. Kemudian di sini ada hasiah. Bukan di sini. Hasiahnya itu di pinggir sini gitu. Hasiah namanya catatan pinggir. Kita itu ngaji biasanya dari hasiah, catatan pinggir dulu, kemudian matan utama, kemudian ngaji syarah, gitu kan. Nah, itu biasanya kan nekoknya begini. Karena dia ada di sini ngajinya ditekok begini gitu kan. Nah, baru menghadap begini sudah nggak boleh duduk di kursi untuk ngaji tetapi langsung kemudian duduk di bawah beliau suruh micitin gitu itu nasibnya orang yang nggak boleh ngaji begitu gitu nah ini termasuk kemudian bagian dari nanti ada terhadap guru tetapi memang begitulah gitu jalannya yang pertama tadi kata Imam Ash-Shafi'i seorang ahli ilmu itu dimulai dengan zakaut dia harus punya kecerdasan. Kecerdasan itu diperoleh dari mana? Dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sun Person itu artinya ya, ambisi. Seorang tidak mungkin mendapatkan ilmu tanpa berambisi. Karena tabiat ilmu itu berlelah-lelah, maka kemudian diperlukan ambisi yang sangat besar untuk menggapai suatu ilmu. Cerita yang masyur tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah dia itu sampai umur 40 tahun gitu ya, merasa bodoh. Merasa bodoh. Lalu nah, di umur 40 itu dia kemudian mengenal membaca, menulis dan kemudian dia mengenal nama seorang ulama yang sangat agung yang disebut sebagai Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi dan Imam Az-Zahabi menjadi standar orang pintar pada masa itu. Maka dia kemudian dengan ambisi yang sangat besar padahal umurnya sudah 40 mengatakan ya Allah jadikan aku melebihi az-zahabi. Ya Allah jadikan aku melebihi az-zahabi. Ya Allah jadikan aku melebihi az-zahabi. Ini bukan pelanggaran terhadap apa yang tadi kita sebutkan sebagai ikhlas. Memang orang memulai sesuatu kadang-kadang memiliki harus ada patokan-patokan tersendiri dan kemudian dalam perjalanan ada satu pelurusan yang dia lakukan. Tetapi semangat awalnya adalah sebuah ambisi untuk kemudian mengalahkan Imam Al-Dhahabi. Lalu satu hari kemudian diceritakan tentang dia, dia melihat ada sebuah batu yang kemudian batu itu pecah berantakan. Karena apa? Karena ketetesan air setiap hari. Jadi batu itu kemudian ternyata pecah bukan karena sebuah air yang menggerojok sekali jadi, tetapi karena kemudian satu hal yang kemudian tetes demi tetes itu jatuh ke batu itu lalu kemudian batu itu hancur. Maka dia kemudian belajar bahwa menuntut ilmu itu harus sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, bagian demi bagian. Dan itu dia lalui dengan ambisi yang sangat besar sampai ternyata kalau Anda kemudian tahu dia menyusun masterpiece-nya yang sampai sekarang tidak tertandingi. Judulnya adalah Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari. Fathul Bari untuk memberikan syarah keterangan penjelasan terhadap kitab Sahih Imam Al-Bukhari itu ditulis selama 25 tahun. Ditulis selama 25 tahun. Pada usia yang sudah tidak lagi muda. Pada usia yang sudah lanjut. Dan kemudian bukti dari keberhasilan ambisinya itu adalah bahwa satu hari Imam ash seorang yang hidup pada dua abad kemudian diminta untuk mensyarah Sahih Al-Bukhari, Imam Syaukani menjawab begini. La hijrata ba'dal fat wala syarha ba'dal fat. Dulu Rasulullah mengatakan tidak ada hijrah sesudah Fathul Makkah, maka kini sudah sudah selayaknya tidak ada syarah lagi sesudah Fathul Bari itu sudah sempurna, itu sudah cukup adanya. Jadi ini kata-kata Imam Syaukani mengomentari betapa dahsyatnya sebuah ambisi dari seorang Ibnu Hajar untuk kemudian menjadi seorang alim dan akhirnya beliau mendapatkan keutamaan sebagai seorang alim. Dan Ibnu Hajar ini seorang yang mulia dan dia tahu bagaimana kemudian memperlakukan ilmu dengan mulia. Ibnu Hajar itu orang yang ketika di Mesir itu dinasnya pakai kereta kencana. Kodi dia. Dan kereta kencananya lebih mewah daripada kereta gubernur. Karena apa kata beliau? Ilmu harus dimuliakan. Tidak boleh seorang ahli ilmu bertekuk lutut kepada seorang penguasa hanya gara-gara harta yang kemudian ada pada sisi penguasa itu. Maka satu hari beliau dicegat oleh seorang Yahudi yang pekerjaannya adalah penjual ter. Penjual ter. Penjual ter itu minyak, minyak yang baunya busuk. Pakaiannya compang-camping, penampilannya buruk rupa, gitu ya, wajahnya belepotan berbagai macam noda, gitu ya. Kemudian mencegat ibu Hajar dan mengatakan, "Berhenti," kata dia, "Demi Allah aku mendengar nabimu bersabda bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga untuk orang kafir. Tapi coba lihat, aku ini kemudian seperti di neraka begini." Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Kau perhatikan diriku ini, aku ini seperti orang yang terpenjara. Begitu berat yang harus kulakukan seperti diperbudak dan kemudian mengerjakan pekerjaan ini tanpa upah yang memadai dalam keadaan begitu compang-campingnya diriku. Aku ini terpenjara, berarti aku ini mukmin. Dan lihatlah dirimu wahai Ibnu Hajar, engkau seorang yang begitu kemudian mewah penampilanmu, begitu indah apa yang kemudian kau rasakan dalam kehidupan. Begitu mudah dan nikmat segala yang kau segala yang kau punya di dalam kehidupan ini. Maka pasti nabimu itu benar dan aku adalah orang mukmin sementara kamu adalah orang kafir. Ini kata si Yahudi itu kepada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar lalu bertanya, "Wahai saudara, menurut engkau manakah yang lebih indah? Surga ataukah apa yang sekarang kunikmati?" Maka Yahudi itu menjawab, "Tentu saja surga lebih indah." Maka kemudian kata Ibnu Hajar, aku ini sedang terpenjara. Betapapun nikmatnya yang kurasakan di dunia ini, itu masih kalah jauh dibandingkan rumah akhiratku di surga yang jauh lebih indah daripada ini. Maka aku di dunia ini meskipun dalam keadaan seperti ini, aku ini sedang terpenjara. Karena aku terpenjara oleh usia yang makin tua, sementara di surga aku selalu muda. Karena di dunia aku dililit kepayahan, rasa kenyang, rasa susah, sakit, sedih Sementara di surga tidak ada semua itu Maka dunia ini adalah penjara bagiku Sementara engkau wahai saudara Kutanyakan kepadamu Mana yang lebih mengerikan Kehidupanmu sekarang atau kelak di neraka Iya di neraka Itu lebih mengerikan Maka sekarang ini bagimu Dunia ini adalah surga kalau dibandingkan dengan penderitaan yang kelak akan kau alami di neraka Yang kau nikmati sekarang ini masih surga namanya Orang itu kemudian terbelalak, menangis dan kemudian inilah bedanya orang alim yang saleh gitu ya. Orang alim yang saleh itu sombong saja jadi hidayah begitu. <laughs> Apa yang terjadi? Si Yahudi itu kemudian bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan kemudian menjadi salah satu murid Ibnu Hajar yang paling setia sampai akhir hayat beliau. Jadi ini bedanya orang yang ikhlas dalam hatinya gitu ya. Orang yang ikhlas dalam hatinya, orang yang begitu begitu penuh kebajikan di dalam hatinya itu, sombong saja jadi hidayah orang begitu. <laughs> Nah, kita ini jangankan sombong, sudah rendah hati aja orang kemudian mengatakan ih menjijikan begitu. <laughs> Nah, itu kan itu bedanya dengan soal keikhlasan hati. Nah ini wafilah salah satu kisah tentang beliau Kemudian yang ketiga kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i Bahwa sesudah zaka'un wa khirsun wa jihadun Yang ketiga seorang ahli ilmu itu memang harus berjihad Memang harus berjuang Dalam Kategorisasi yang dibuat oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang jihad Salah satu jihad itu adalah jihadun nafas Dan jihadun nafas itu punya makna Satu taklimul huda wa dinil haq gitu ya mengilmui al-huda dan dinul haq mengimani al-huda dan dinul haq mengamalkan al-huda dan dinul haq mendakwahkan al-huda dan dinul haq kemudian sabar di dalam mengimani mengilmui mengamalkan dan mendakwahkan al-huda dan dinul haq ini adalah jihad maka berilmu itu adalah sebuah jihad dan siapa berangkat gitu ya dalam berilmu kalaupun dia mati di perjalanannya dia mati di dalam kesyahidan satu keaguan yang luar biasa maka mari berpayah-payah di dalam ilmu itu anda kesini payah enggak? Enggak gitu ya. Ustaz saya ikut cerita Ibnu Hajar saja <laughs> begitu ya jadi mewah itu masih tetap penjara di dunia <laughs> gitu kan bahwa kemudian gitu ya ihwatifillah rahimakumullah yang kita lihat di sini Ada jihad, ada kesungguhan benar-benar di dalam kita memperoleh ilmu. Kalau kita melihat bagaimana para ulama masa lalu, mereka bersungguh-sungguh untuk mendapat ilmu itu, betapa hanya sekedar mendapatkan satu ayat dari ilmu, mereka lera berjalan beribu-ribu kilometer dari Baghdad ke Yaman, dari Yaman ke Mesir, dari Mesir ke Damaskus, dari Damaskus ke Hijaz, dari Hijaz ke berbagai macam tempat yang lain bahkan sampai ke Bukhara, ke Samarkan, ke daerah-daerah yang dalam. Jadi kalau anda perhatikan semua ahli hadis itu bukan orang Arab, kecuali Imam Malik. Ahli hadis itu bukan orang Arab, kecuali Imam Malik. Dan ternyata kemudian ketangguhan dari para ahli hadis non Arab itu kebanyakan karena mereka orang-orang yang tahan mengembara. Sementara Imam Malik itu ahli hadis, tetapi kemudian beliau tidak pernah mengembara. Beliau adalah Imam Darul Hijrah, tidak pernah meninggalkan kota Madinah karena beliau takut kemudian adalah orang yang dinafikan oleh Madinah. Jadi kalau keluar dari kota Madinah itu beliau takut karena Rasulullah pernah bersabda, Madinah itu seperti tungkunya pembuat besi. Dia mengeluarkan apa-apa yang kotor darinya. Maka Imam Malik tidak pernah ingin keluar dari Madinah, takut termasuk yang kotor. Jangan-jangan nanti pas keluar mati begitu. Jadi maka dia akan termasuk orang yang kotor dari karena dinafikan oleh Madinah itu. Ya kata beliau saya sudah terlanjur lahir di Madinah, saya ingin mati di Madinah itu saja gitu. Sementara para ulama ahli hadis yang lain, Imam Al-Bukhari dari Bukhara gitu ya. Kemudian Imam Muslim dari Khwarizm, gitu ya. Imam uh, eh, At-Tirmidzi dari Tirmid. Termit itu juga Asia Tengah kan gitu. Kemudian An-Nasa'i gitu ya. Tabari, Abu Daud. Hampir semuanya bukan Abu, Abu Daud dari Sijistan, dari Persia dan lain sebagainya. Itu semuanya hampir semuanya bukan orang Arab. Imam Ahmad saja bukan orang Arab kan dari jalur bapaknya. Ini uh, di antara keunggulan mereka adalah ketahanan mereka di dalam melakukan perjalanan. Yang dicatat oleh para ulama di antaranya yang dahsyat adalah Al-Hafidh Ibnu Mandah Al-Hafidh Ibnu Mandah itu mengaku dalam catatannya saya terlambat menuntut ilmu karena baru berangkat di usia 20 tahun. Pulangnya usia 65 tahun. Selama 45 tahun itu berjalan menuntut ilmu dari satu tempat ke tempat lain mencari guru, disebutkan bahwa jumlah guru beliau ada 1300 orang. Hadis yang beliau hafal ada 500 ribu dengan sanatnya lengkap. Ini karena sebuah kesungguhan yang luar biasa di dalam menuntut ilmu. Kita. Ini adab seorang penuntut ilmu terhadap ilmunya. Satu, dua, tiga. Yang keempat, wadirhamun dan dirham. Dirham itu apa? Uang. Gitu ya. Apa maksudnya? Kata Imam Syafi'i, Anda tidak mungkin mendapatkan ilmu tanpa mempunyai uang. Bukan berarti seperti semboyan sekarang gitu ya. Apa bukunya Mas Eko itu? Orang miskin dilarang sekolah bukan. Maksud beliau adalah bahwa memang di dalam menuntut ilmu diperlukan satu keteguhan hati untuk menyisihkan anggaran yang lebih besar bagi ilmu selain daripada untuk yang lain. Jadi maka Imam Syafi'i mengatakan jika aku punya uang maka akan kubelikan kertas dan pena, juga tinta. Kalau ada sisa baru kubelikan makanan. Loh, makanan itu sisa gitu. Kalau sisa, nah kalau enggak gitu. Jadi beliau senantiasa mengatakan gitu ya. Beliau kalau punya uang akan dibelikan buku-buku yang bisa beliau pakai untuk mencatat. Maka termasuk keunggulan beliau itu di dalam menuntut ilmu ketika sedang belajar pada Khalid bin Muslim Azanji di Makkah dan kemudian dia ingin melanjutkan pelajaran ke Madinah ke Imam Malik ketika itu usia beliau 8 atau 9 tahun begitu ya. Ketika akan berangkat ke Madinah itu, beliau sudah cari salinan kitab muwatta gitu ya. Beli meskipun harganya mahal dan kemudian dihafal. Kitab Al-Muwatta itu dihafal, menghadap Imam Malik itu sudah bukan bawang potong istilah orang Jawa. Jadi menghadap Imam Malik itu untuk belajar kitab Al-Muwatta itu sudah bukan dalam keadaan blank, tetapi dalam keadaan sudah hafal apa yang akan diajarkan oleh Imam Malik. Tetapi beliau tetap duduk memperhatikan dengan sesama, menghafal semuanya dan kemudian Imam Malik satu hari sadar, nah, kelihatannya kamu ini sudah tidak perlu kuajari lagi. Sekarang gantian kamu yang mengajar di sini, <laughs> begitu. Jadi kamu sudah menghafal semuanya <laughs> gitu ya. Imam Malik pakai catatan Imam Syafi'i, apalah <laughs> begitu. Padahal itu kitab yang nulis Imam Malik gitu. Jadi satu hal yang luar biasa dari beliau itu memang hal-hal semacam ini. Jadi dirham itu maksudnya adalah adab kita terhadap ilmu adalah kemauan untuk menyisihkan anggaran yang lebih bagi ilmu. Yang ke lima adalah wasahibul ustad dan membersamai guru. Jadi termasuk dari adab terhadap ilmu adalah membersamai guru. Tidak kemudian hanya membersamai buku. Bukan berarti Anda tidak boleh menjadi penulis, atau pembaca semata-mata, tetapi termasuk di antara keutamaan berilmu adalah belajar dari seorang guru. Bagaimana kemudian kesungguhan tadi di dalam jihad itu misalnya kita pernah cerita tentang bagaimana Ishak bin Rahawai, Ahmad bin Hambal dan yang satu lagi adalah Yahya bin Ma'in satu hari dalam satu musim haji berada di Masjidil Haram mereka melihat majelis para syekh lalu memilih untuk hadir di Eh, majelis yang eh, paling berharga menurut mereka tapi kemudian mereka melihat kalau yang lain itu syekhnya sepuh-sepuh sudah tua usianya, ini kok masih anak muda yang datang paling banyak gitu di majelis di Masjidil Haram itu. Lalu mereka bertanya, ini siapa gurunya? Kok orang berjanggut maupun tidak berjanggut duduk di hadapannya, maksudnya orang tua maupun muda, besar maupun kecil semuanya belajar di hadapannya, sementara gurunya masih begitu muda. Maka dijawab kepada mereka bahwa itu adalah Muhammad bin Idris, alimnya Bani Muthalib. Wah, kalau Muhammad bin Idris kami sudah dengar, tapi kami tidak menyangka dia semudah ini. Maka kemudian di situ datanglah mereka ke situ Imam Yahya bin Ma'in yang spesialisasinya memang jarh wa ta'dil. Ya, antum tahu ilmu jarh wa ta'dil itu adalah melihat apakah seorang rawi layak didengar kata-katanya atau tidak gitu. Maka dia langsung beraksi, kata dia kita uji orang ini. <laughs> ini sudah kayak instinktif begitu. Yahya bin Ma'in itu kalau lihat orang, didengarkan banyak orang, langsung dia akan kemudian kita uji orang ini. <laughs> Layak diterima kata-katanya atau tidak. Bagaimana memujinya tanya Imam Ahmad? Kita tanyakan padanya hadis yang menyebutkan Rasulullah berkata, biarkanlah burung dalam sarangnya. Apa yang kau lakukan dengan hadis itu tanya Imam Ahmad? Hadis itu artinya biarkanlah burung pada sarangnya, yakni pada malam hari kata Yahya bin Ma'in. Imam Ahmad tertawa karena itu tafsir beliau gitu. Jadi Imam Ahmad itu ketika membaca hadis biarkanlah hadis uh, biarkanlah burung di dalam sarangnya, beliau lalu menafsiri yakni pada malam hari. Gitu. Nah udah tanyakan saja. Lalu Ishak bin Rahway mengatakan aku yang akan bertanya karena aku yang paling tua. Maka Ishak kemudian bertanya kepada Imam Syafi'i ketika itu, Wahai alimnya Bani Mutalib Iya wahai ahli hadisnya orang Irak Jawab Imam Syafi'i begitu Coba terangkan pada kami apa makna hadis Biarkanlah burung dalam sarangnya Kata Imam Syafi'i Bukankah sahabat kalian Ahmad bin Hanbal mengatakan Biarkanlah burung dalam sarangnya yakni pada malam hari gitu. Iya tapi kami ingin mendengar dari engkau Maka Imam Syafi'i mengatakan Adapun aku mendapatkan hadis itu dari Sufyan bin Uyainah Dan ketika itu aku ber majelis di hadapannya aku duduk, dia membaca hadis itu lalu aku bertanya, "Wahai guru, apa maksudnya biarkan burung dalam sarangnya?" Lalu Sufyan bin Uyainah menunduk dan menangis. Dan dia kemudian mengatakan demi Allah aku takut kepadanya karena aku mengatakan apa-apa yang tidak aku pahami. Demi Allah, nah aku tidak tahu apa maksudnya biarkan burung dalam sarangnya. Maka kemudian justru Sufyan bin Uyayah menarik tanganku dan mendudukkanku di sisinya. Lalu dia mengatakan, nak kau berasal dari Bani Mutalib, dari orang Quraisy, sementara kami bukan. Maka terangkanlah kepada kami, karena sesungguhnya engkau lebih tahu tentang bangsa Arab dan orang-orang Quraisy. Maka Imam Syafi'i mengatakan sefaham yang saya tahu sesungguhnya dulu kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah mereka suka melepaskan burung untuk meramal nasib dalam rangka bepergian. Kalau kemudian burungnya terbang ke depan atau ke kanan, maka dianggap pertanda baik mereka melanjutkan perjalanan. Kalau burungnya terbang ke samping kiri atau ke belakang, di depannya dianggap ada bahaya, lalu dia kemudian tidak jadi melakukan perjalanan. Maka ketika Rasulullah SAW menemui kebiasaan itu masih ada dalam masyarakat Muslim, beliau kemudian mengatakan, biarkanlah burung dalam sarangnya, berangkatlah dengan menyebut asma Allah. Nah, mendengar itu, Ishak bin Rahwa itu mengatakan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah Gak berhenti, Masya Allah ya gitu ya Dan kemudian beliau mengatakan Wahai dua sahabatku Kata beliau kepada Ishak ah, Kepada Yahya dan Imam Ahmad Anda kita jalan kaki dari Irak sampai ke sini hanya untuk mendapatkan pemahaman tentang hadis ini seperti ini, gitu, ya, seperti yang dikatakan pemuda ini, itu cukup bagi kita. Lalu Imam Ahmad berkomentar, apa komentar beliau? wa kulli ilmin alim. Ini surah Yusuf ayat ke-78 yang beliau nukil dan tiap di atas tiap-tiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Gitu. Dan itu adalah awal pertemuan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i yang nanti akan menjadi kisah begitu panjang tentang kebersamaan murid dengan guru. Kebersamaan di dalam doa-doa. Jadi Imam Ahmad pernah mengatakan, demi Allah, 40 tahun lamanya aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalau aku meminta sesuatu tidak mungkin kulupakan, kumintakan itu juga untuk Imam Syafi'i. Jadi, kalau dia berdoa meminta sesuatu kepada Allah, dia minta juga itu untuk Imam Syafi'i. Tidak pernah kulupakan, kusertakan nama Muhammad bin Idris di dalam doa-doa aku sampai anaknya tanya, "Bapak, kenapa ketika berdoa ada Muhammad bin Idris, ada Muhammad bin Idris, ada Muhammad bin Idris? Siapa dia?" Maka Imam Ahmad menjawab, "Nak, Muhammad bin Idris itu adalah mentari bagi siang hari dan obat untuk rasa sakit. Bagaimana mungkin dunia tidak membutuhkan keduanya? Jadi satu penghormatan di dalam doa-doa, juga di dalam ziarah, dalam kunjungan-kunjungan. Sehingga kemudian Imam Syafi'i pernah diprotes murid-muridnya Imam Ahmad itu kan murid anda Kok anda berkunjung kepada dia Padahal lebih layak dia yang berkunjung kepada anda Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya segala kemuliaan itu milik Ahmad. Kalau aku mengunjunginya itu karena keutamaan yang ada pada dia. Kalau dia mengunjungiku itu karena kemurahan hatinya. Satu hal yang luar biasa yang selalu kemudian mereka hidupkan dalam kebersamaannya dengan guru dan membersamai guru itu sesuatu yang besar. Kalau Imam Syafi'i datang ke Baghdad, Imam Ahmad akan menyambut di pintu kota, kemudian dia akan memegang kendali keledai Imam Syafi'i, berjalan perlahan-lahan memasuki kota sambil beliau kemudian menghormatinya. Satu hari ketahuan Yahya bin Ma'in. Lalu kemudian Yahya bin Ma'in mengatakan kepada anak Imam Ahmad yang sedang belajar kepadanya, katakan kepada ayahmu, jangan lagi dia merendahkan ilmu hadis. Demi Allah ayahmu itu ahli hadis, Syafi'i cuma ahli fikih. Jadi jangan lagi dia berlaku seperti itu. Ada apa memangnya? Ayahmu suka menuntun keledainya Syafi'i. Itu kata Imam Yahya bin Ma'in. Maka ketika itu disampaikan kepada Imam Ahmad apa jawab beliau? Katakan kepada guru nak, kalau dia ingin mendapatkan kemuliaan seperti yang aku rasakan, marilah ke sini. Kutuntun keledai Syafi'i dari sebelah kiri, dia sebelah kanan. Begitu. Jadi saking penghormatan yang luar biasa terhadap sebuah ilmu dan guru gitu. Itu juga terjadi karena Imam Syafi'i sangat menghormati gurunya. Jadi diceritakan ketika Imam Syafi'i mengajar di Masjid Nabawi, Imam Malik sudah wafat gitu ya. Kalau ini kursinya Imam Malik, Imam Syafi'i tidak akan duduk di sini. Imam Syafi'i akan duduk di sebelah sana dan kemudian ketika mengajar itu dengan sikap seakan-akan Imam Malik sedang mengawasi dia dan kemudian sesekali melirik seakan-akan Imam Malik ada di sana untuk mengkoreksi. Itu sampai akhir hayat beliau, beliau kalau ngajar di Madinah seperti itu. Begitupun kalau di Makkah, di mana kursi Muslim bin Khalid Az-Zanji, beliau tidak akan berani duduk di situ, beliau akan duduk di sebelahnya, lalu kemudian seakan-akan gurunya masih ada di sana. Ini perlakuan beliau terhadap guru dan kebersamaannya dengan guru itu sangat-sangat luar biasa. Wasahibul Ustaz. Kami masih mengalami adab terhadap guru itu di pesantren bagaimana kemudian setiap orang itu didoakan oleh kiai dan kami terutama saya menyaksikan gitu ya. Bagaimana guru kami itu berlinang air matanya, basah sajadahnya kalau tiap malam mendoakan murid-muridnya, mendoakan santri-santrinya. Karena itu saya yang paling sering disuruh tidur di dalam gitu ya Tidur di rumah kiai itu saya paling sering Karena kemana-mana kalau bepergian juga bawain sandal gitu Saya kemudian tahu betapa kemudian sangat-sangat luar biasanya kiai di dalam mendoakan santrinya dan itu berbuah indah. Santri pun kemudian hormatnya luar biasa. Kami itu rebutan balik sandal. Jadi kalau guru dari rumahnya jalan ke ke arah masjid itu kita sudah berkerumun siap menyambut mencium tangannya kemudian setelah kemudian beliau naik ke atas kita rebutan untuk membalik sandalnya sampai kadang-kadang sandal itu dibalik berulang kali karena satu orang kemudian balik kemudian dia balik lagi kemudian balik lagi itu untuk mendapatkan berkahnya membalik sandal kiai supaya kemudian sesuai dengan arah nanti kalau beliau pulang dari masjid langsung bisa pakai gitu kalau beliau akan mengajar di meja, maka kemudian kami rebutan sajadah atau sorban kami itu kami letakkan di sana. Setelah kemudian dilumuri dengan minyak wangi gitu. Itu sampai kemudian kadang-kadang mejanya ini penuh dengan sajadah tebel gitu. Iki apa kan? Kalau santri-santri itu sangat taklimnya sangat kemudian itu dipasang sajadah-sajadah mereka demi apa? Supaya berkah ilmu begitu ya. Anda tahu ada orang yang mengamalkan itu sampai ketika di universitas. Namanya Muhammad Fauzil Aldin. Kalau beli itu, kalau kuliah dulu di psikologi UGM, itu agak lucu awal-awal. Jadi pakai sarung gitu ya. Karena kebiasaan orang Jombang, Anda tahu sendiri gitu ya. Tiada dunia tanpa sarung gitu. Maka datang ke kampus dengan sarung baru kemudian kalau masuk masuk ke kelas itu sarungnya dilepas dilipat. Nanti kalau kemudian keluar dari kelas dipakai lagi. Tapi Anda tahu apa yang dilakukan selama kemudian gurunya ngajar, dosennya ngajar di kelas? Dia tidur. Karena kalau di rumah belajar itu orang ini membacanya luar biasa ya. Dari badai isya sampai subuh itu bisa tahan membaca buku. Jadi kalau di di sekolah, eh di kampus sekolah, di kampus itu apa yang dilakukan? Ketika kemudian dosennya mengajar, dia kadang seringnya tertidur. Tetapi begitu selesai mata kuliah, dia akan segera maju ke depan, mencium tangan gurunya dan membawakan tasnya masuk ke ruang dosen. Saya bilang, kok ya bisa ya kuliah kayak begitu? Hingga nah, akhirnya sekarang menjadi marja, menjadi rujukan terpercaya tentang psikologi padahal kuliahnya begitu gitu. <laughs> Tidur sepanjang kuliah baru kemudian nyusul ketiga, sudah selesai cium tangannya bawakan tasnya ke kantor. Tetapi itulah mungkin kadang-kadang berkahnya orang. Orang yang kemudian uh, apa namanya? menghormati gurunya gitu. <laughs> Di pesantren biasanya anak-anak santri yang paling cepat punya pesantren itu adalah anak-anak santri yang satu pinter, dua nakal. Kok bisa? Karena dua orang inilah yang paling sering didoakan. Yang pinter didoakan karena kepintarannya biasanya dielus kepalanya, yang nakal didoakan karena nakalnya biasanya sambil dijawer telinganya. Tetapi didoakan gitu. Saya kemarin reuni di Musyar di pesantren saya dulu ketemu dengan beberapa teman gitu, eh teman yang dikenal paling nakal di pesantren dulu itu, ternyata sekarang malah sudah punya pesantren. Bagaimana caranya punya pesantren? Ya beginilah namanya juga jalan Allah itu memberikan kan terserah Allah caranya bagaimana. Ya, diambil menantu oleh seorang kiai yang punya pesantren <laughs> gitu. Dan kiai itu tidak punya anak laki-laki sama sekali <laughs> gitu. Maka kemudian jadi punya pesantren <laughs> begitu. Ini memang ada Allah itu kalau memberikan skenario ya memang begitu gitu karena sering didoakan gitu ya. sering didoakan ya sahibul ustad dan kemudian yang ke enam adalah watulus zaman dan bagaimana kemudian orang berlama-lama di dalam menuntut ilmu memang ilmu itu tidak bisa diperoleh dengan instan ilmu itu tidak bisa diperoleh dengan hipnotis ilmu itu tidak bisa diperoleh dengan kalau sudah punya mata nggak perlu ditutup matanya jadi ilmu itu diperoleh dengan dengan melek semelek melek ya, begitu ya. Sampai dulu saya itu kan siang sekolah di SMP umum, SMP 2 Purworejo. Sore itu kegiatan-kegiatan di pesantren berbagai macam dari olahraga dan macam-macamnya. Ba'da maghrib itu ngaji kepada kiai, ba'da isya itu madrasahan. Madrasahan itu yang ngajar senior. Di madrasah itu kadang-kadang sudah sangat ngantuknya. Karena nanti habis subuh juga sudah harus ngaji lagi. Anda bayangkan itu sambil masak sendiri, nyuci sendiri dan lain sebagainya kan lebih berat. Kalau saya kan tidak masak sendiri, lebih ringan sebenarnya dibandingkan teman-teman yang lain. Maka kadang-kadang kalau ditanya kalian tuh sekolah sambil mondok apa mondok sambil sekolah gitu ya. Bukan kayak masak sambil mondok dan sekolah gitu. <laughs> Ini tugas utama hidup itu masak kan. <laughs> itu sampai kemudian saya mengalami masa-masa di mana ketika kemudian saya madrasah malam itu selalu membawa kan dulu anak pesantren itu apa namanya alat mandi juga sendiri gitu kan isinya biasanya ada odol, ada sabun dan sebagainya itu ditempatkan di sebuah gayung. Nah gayungnya itu kalau malam kita ambil isinya keluarkan, dicuci, kemudian diisi air. Diisi air dibawa ke madrasah. Untuk apa? Duduk di madrasah itu tiap kali ngantuk ambil air di situ begini gitu. Saking ngantuknya memang karena madrasah itu sampai setengah dua belas. Padahal yang diajarkan di madrasah itu memang ilmu-ilmu alat yang berat begitu ya. Jadi menghafal amsilatut tasyrifiyah, menghafal alfiyah Ibnu Malik, menghafal itu sudah garuk-garuk kepala gitu. Nah, mengantuk ngantuk ya gimana gitu. <laughs> ya itu tadi dengan apa namanya? ambil ciduk gayung itu ya, letakkan di dekat kita setiap kali kemudian ngantuk raup gitu. Setiap kali ngantuk cuci muka gitu. Makanya dulu anak pesantren wajahnya putih-putih gitu. <laughs> Rajin cuci muka meskipun sering kemudian terhiasi oleh bopeng-bopeng apa kudikan gitu. artinya <laughs> kan belum sah mondok kalau belum kudikan gitu. Padahal kan Allah wafatu minal iman ya, kebersihan sebagian dari iman. Nah, ini bagian tulus zaman itu panjangnya, waktu itu juga bagian dari cara kita berilmu. Dan bukan cuma tulus zaman, yang kita maknai sekarang bahwa ilmu itu madal hayah gitu ya. Ilmu itu sepanjang hidup kita. Adab terhadap Allah, adab terhadap ilmu, adab terhadap guru sudah termaktub tadi ya, sudah kita singgung sedikit. Adab terhadap kawan. Dan ini berlaku nanti kalaupun Anda sudah jadi ulama misalnya adab terhadap kawan. Kata Imam Syafi'i, ujian terbesar bagi ahli ilmu itu dengki. Ujian terbesar bagi ahli ilmu itu dengki. Maka Said bin Jubair pernah mengatakan, ambillah ilmu para ulama, tapi diamlah dan jangan berkomentar kalau mereka sudah sedang saling bicara tentang sesamanya. Jadi kalau anda kemudian e, mendengar ilmu dari seseorang, Ustaz begitu ya, ambil ilmunya. Tapi kalau beliau sedang bicara tentang sesama ustadz apalagi bicara tentang buruknya, diam, jangan komentar. Karena apa? Kata Sa'id bin Jubair, demi Allah, sesama ulama itu saling cemburu, melebihi cemburunya kambing jantan. Itu beratnya. Maka Anda lihat Imam Bukhari itu merasakan kedengkian sesama ulama padanya dan berat sekali dia rasakan. Imam Muslim yang jadi muridnya Al-Bukhari berat juga untuk mendapatkan ujian semacam itu. Jadi Anda bayangkan, Imam Muslim itu imam, muridnya Imam Bukhari sekaligus muridnya imam lain yang mendengki Imam Bukhari. Maka satu hari kalau ada yang masih hadir di majelis Bukhari, jangan pernah hadir lagi di majelis saya. Pulang Imam, Imam Muslim tetapi beliau kemudian tidak ingin menyakiti salah satu di antara kedua gurunya. Sejak saat itu beliau tidak hadir di kedua majelisnya sekaligus gitu. Tetapi itulah biidnillah yang menjadikan Imam Muslim diantaranya memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam sanad adalah karena beliau meninggalkan kedua gurunya ini. Bayangkan kalau beliau itu tetap menjadi murid Imam Bukhari, kata para ulama hikmahnya pasti beliau paling subordinatnya Bukhari karena semua riwayat ngambil dari Bukhari. Tapi karena beliau kemudian berdiri sendiri itu, beliau memiliki sanad tersendiri yang kemudian juga nilainya sangat tinggi gitu. Kedengkian itu berat gitu adab terhadap sesama ahli ilmu adalah kemudian bagaimana kita berlemah lembut, bagaimana saling berbagi, berdiskusi. Dan Imam Syafi'i pernah menyebutkan kepada kita satu uh, kaidah tentang adu ilmu sekalipun gitu ya. Apa kata beliau? Demi Allah aku selalu berharap kebenaran itu akan muncul dari lisan orang yang mengajakku berdebat karena demi Allah kalau ilmu hanya kebenaran hanya keluar dari lisanku saja, itu tidak akan menambah ilmuku. Jadi kata Imam Syafi'i kalau sedang kemudian berdiskusi dengan orang melakukan hilwar dia harapkan ilmu itu keluar dari lisan orang lain, bukan dari lisannya. Karena kalau dari lisannya sendiri berarti ilmunya tidak bertambah. Itu kan berarti sebuah sikap belajar yang sangat luar biasa. Beliau selalu mengatakan prinsipnya pendapatku ini benar tapi mungkin salah, pendapat orang lain itu salah tapi mungkin benar. Gitu. Ini sesuatu yang kemudian menjadi dasar dari mungkin statistika modern tentang galak, tentang error begitu ya. Bahwa pendapatmu ini benar tapi mungkin mengandung kesalahan, pendapat orang itu salah tetapi mungkin mengandung kebenaran. Berbagi ilmu gitu ya. Berbagi ilmu dengan sesama ahli ilmu itu tidak akan mengurangi, pasti justru akan menambah. Berdiskusi, berhiwar dan seterusnya, saling membantu jadi Imam Syafi'i pernah nangis kenapa? Karena kemudian sempat ada seorang murid sekaligus kawan belajarnya yang sampai kemudian menyampaikan bahwa mau pinjam uang. Kata Imam Syafi'i harusnya saya tahu dari wajahnya saja. Kenapa kemarin saya tidak memberi? Padahal ketika itu Imam Syafi'i tidak memberi kenapa? Karena beliau juga punya hutang yang lebih banyak daripada orang itu. Jadi Imam Syafi'i itu saking kemudian seringnya membantu orang gitu ya ketika wafat beliau kemudian berwasiat Kalau aku mati Suruh Muhammad bin Hasan mensucikan aku Maka Muhammad bin Hasan Salah satu murid beliau Sekaligus guru beliau Karena Muhammad bin Hasan Asyaibani itu juga muridnya Imam Abu Hanifah Itu kemudian datang ketika Imam Syafi'i wafat Ya Muhammad bin Hasan Anda diminta untuk mensucikan Tolong dia dimandikan. Tidak, mandikanlah oleh keluarganya Maksud Imam Syafi'i mensucikan bukan itu Lalu dia buka lemari Imam Syafi'i di situ catatan utang lengkap Catatan utang Imam Syafi'i lengkap ada di situ. Kata Muhammad bin Hasan inilah yang harus kusucikan. Maka langsung dia ambil hartanya lalu dia bayar semua utang Imam Syafi'i itu. Jadi eh, satu keadaannya luar biasa dalam antara dua orang ahli ilmu. Kemudian ada adab terhadap diri sendiri tadi menjaga muruah, menjaga kehormatan ilmu. <laughs> Termasuk tadi ketika Imam Ibnu Hajar tampil dengan keadaan yang begitu mewah itu semuanya demi menjaga martabat ahli ilmu. Termasuk diantaranya kata Imam Malik adalah tidak berdiri di pintu-pintu penguasa karena berharap hartanya. Ini termasuk adab seorang ahli ilmu. Jadi kata Imam Syafi'i, uh, kata Imam Malik ketika Harun Ar-Rasyid meminta agar anaknya bisa belajar kepada Imam Malik, boleh, tapi ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Jangan saya diminta datang ke istana untuk mengajar, tapi suruh anak-anakmu datang ke sini untuk belajar. Ini kata Imam Malik. Dan syaratnya mereka tidak ada keistimewaan untuknya ketika mereka datang, maka mereka tidak boleh meloncati punggung-punggung manusia, duduklah sebagaimana tempat yang sudah disediakan untuk mereka. Itu kata Imam Malik. Lalu satu hari Harun Ar-Rasyid mendatangi anaknya yang sedang menuntut ilmu bersama Imam Malik. Ternyata anaknya ini sedang menuangkan air untuk gurunya. Harun Al-Rasyid menegur, enggak, kenapa kamu cuma pakai satu tangan menuangkan air dan membiarkan tangan kirimu nganggur? Nah, kalau kamu menuangkan air, tuangkanlah dengan tangan kananmu, sementara tangan kirimu harus kemudian membasuh kaki gurumu sampai bersih, tanpa tersisa ada noda di kakinya. Sebab demi Allah, paman kita, nyebutnya paman kita, maksudnya paman jauh, Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali bin Abi Thalib paman? Karena mereka kan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Gitu ya, Harun Ar-Rasyid itu keturunan Abbas bin Abdul Muthalib sehingga kemudian sesungguhnya paman kita mengatakan aku adalah budak dari satu orang yang setiap orang yang mengajarkan satu huruf ilmu kepadaku. Aku adalah budak dari seseorang atau siapapun orang yang mengajarkan satu huruf ilmu kepadaku. Jadi demikian ikhwati fillah rahimakumullah tentang adab ahli ilmu mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditutup atau tadi ada pembawa acara? Tutup ya? Oh, kita tunggu dulu. Ya, syukron jazakallah atas uh, penyampaiannya dari Ustaz uh, eh, Salifah Baik rekan-rekan semua, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilahkan uh, mengacungkan tangan ataupun menulis lewat kertas ya, yang bagi akhwat. Uh, silahkan dari Ikhwan mungkin terlebih dahulu. Selamat. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung aja Ustaz uh, Ada dua pertanyaan Yang pertama tadi seperti disampaikan bahwa Menuntut ilmu itu kita butuh uh, uang itu Artinya ya menuntut ilmu itu kan butuh modal lah Nah bagaimana kisah-kisah para ulama terdahulu itu Mereka bisa uh, melakukan perjalanan jauh Memiliki bekal yang banyak Apakah mereka uh, ya nggak hanya kan nggak hanya menuntut ilmu saja gitu. Mereka dapat uh, uang ataupun ikhtiar yang mereka lakukan untuk bisa mencukupi kebutuhan mereka itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, uh, realita di Indonesia gitu bahwa ilmuwan yang ada di Indonesia itu kurang mendapat uh, apresiasi. Nah, jadi uh, kebanyakan atau banyak ilmuwan orang asli Indonesia yang akhirnya mereka hijrah ke negara lain untuk yang pertama mereka mengamalkan ilmunya artinya ilmu mereka akan lebih bermanfaat ketika mereka bisa uh, berkontribusi di negara tujuan tersebut dan yang kedua boleh jadi mereka karena uh, di negara sendiri aja nggak nggak diapresiasi gitu buat apa gitu akhirnya mereka milih negara lain nah bagaimana uh, sikap seorang uh, ilmuwan muslim yang baik untuk menyinggapi hal tersebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita jauh dulu ada berilmu masa lalu yang kaya. Contoh, Imam Malik. Imam Malik itu pewaris dari kebun-kebun kurma yang sangat luas. Maka beliau beraktivitas setiap hari dengan ilmunya dan bahkan menggaji para muridnya. Jadi Imam Malik itu muridnya bukan suruh bayar, tapi beliau yang kemudian menanggung kehidupan mereka semuanya bahkan diberi uang saku. Ini Imam Malik. Itu seorang guru yang memang luar biasa karena beliau memang dimudahkan oleh Allah dalam bentuk dulu kakek beliau itu mujahid besar gitu ya di masa Khalifah Umar bin Khattab dan mendapatkan bagian yang besar dari berbagai macam ghanimah dari berbagai peperangan sehingga itu kemudian menjadi warisan keluarga beliau dan kebertepatan beliau ini keturunan Anas bin Malik bin Anas gitu ya yang namanya itu ingin mengabadikan nama sahabat Anas bin Malik dan memang jalur keturunan mereka itu anaknya satu, satu gitu. Jadi warisan itu jatuh ke satu orang anak, satu orang anak, satu orang anak begitu sehingga kemudian menjadi kaya. Nah, Imam Malik kemudian menjadikan itu ya, menjadikan kekayaannya itu untuk berkhidmat kepada ilmu, termasuk untuk kemudian memberikan gaji kepada para muridnya. Ini alim yang kaya. Ada alim yang sedang-sedang saja. Contoh Imam Abu Hanifah. Ini pengusaha. Beliau adalah pedagang kain ternama di kota Kufah. Dan beliau kemudian juga masih dengan usahanya itu menegakkan punggung beliau sendiri, tidak memungut bayaran kepada para muridnya dan bahkan kemudian memfasilitasi para muridnya itu sejauh yang beliau mampu. Ada lagi yang lebih miskin daripada Imam Abu Hanifah Misalnya Imam Ahmad Imam Ahmad ini adalah seorang yang juga banyak melakukan bisnis perdagangan Dan kemudian itu beliau gunakan untuk membiayai perjalanan-perjalanan beliau di dalam menuntut ilmu Ini Imam Ahmad Yang keempat ada anak yatim, miskin, fakir, tidak punya apa-apa Namanya Imam Syafi'i jadi dari keempat imam madhab itu Yang paling miskin ibu Syafi'i Sudah yatim Gitu ya Ibunya juga bukan orang yang mampu Mereka hidup dalam segala keterbatasan Nah cinta ibunya itu yang kemudian beliau abadikan gitu ya Sampai kitab induk fikih beliau itu diberi judul Al-Um sang ibu. Kenapa? Untuk kemudian mengabadikan ibundanya yang begitu besar jasanya dalam kehidupan beliau. Gitu. Jadi ibu Imam Syafi'i itu membesarkan Imam Syafi'i dengan keprihatinan. Tapi Imam Syafi'i seorang yang gairah belajarnya luar biasa, kecerdasannya juga dahsyat, sehingga apa yang lakukan? Bahkan beliau selalu mencari substitusi. Kalau tidak mampu beli kertas, maka beliau mengumpulkan pecahan-pecahan keramik atau tulang atau kulit yang kemudian tidak terpakai di tempat-tempat sampah untuk apa? Untuk nulis ilmu. Saking hasratnya yang sangat kuat terhadap ilmu sampai kemudian Kata Imam Syafi'i ketika aku pindah ke Yaman Beliau membawa Empat gentong Isinya apa? Pecahan-pecahan keramik Yang kemudian semuanya bertuliskan ilmu <laughs> Jadi pecahan keramiknya aja ketika pindah ke Yaman itu Bawa empat gentong gitu. Ini saking kemudian beliau seorang yang sangat luar biasa Kalau saya tuh eh, pengen ada film tentang ulama Islam gitu ya yang dahsyat itu. Tapi yang saya temukan tentang jalan ilmu itu justru di antaranya yang dahsyat penggarapan filmnya itu film yang judulnya Konfusius. Bikinan Cina gitu ya. Itu aman ditonton insya Allah tanpa sensor pun aman ditonton. Uh, bagus gitu ya dan komentar para ahli sinema meskipun film ini durasinya panjang dan kemudian lambat alurnya plotnya gitu ya tetapi Sampai-sampai kritikus film mengatakan Confucius beruntung mendapatkan Choi Yun Fat sebagai pemerannya <laughs> begitu. Berarti untuk menggambarkan betapa aktingnya Choi Yun Fat itu bagus sekali film itu. Itu kan jalan ilmu. Bagaimana seorang berilmu mengajar, kemudian mendarma baktikan ilmunya untuk sebuah pemerintahan yang good governance gitu ya. Kemudian setelah dia mendapatkan fitnah, dia di keluar dari negeri itu untuk belajar dan mengajar ke penjuru negeri kemana-mana mendirikan institusi-institusi pendidikan lalu kembali ke negerinya sebagai pahlawan itu saja jalan ilmu dan itu jalan yang yang luar biasa memang harus ditempuh mungkin seperti itu begitu ini ihwatifillah rahimakumullah jadi memang gitu ya apa yang kemudian ditempuh oleh para ulama penulis itu apa yang kemudian mampu mereka lakukan dan Imam Syafi'i itu gitu ya seorang yang kemudian ya tadi e, meskipun berkesempitan tetapi gairah beliau untuk belajar sangat luar biasa dan itu kalau orang sudah punya niat yang sangat bagus Allah pasti bantu jalannya di dalam itu kemudian tentang itu pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman di Jepang ketika saya tarhib Ramadan kemarin di Jepang dan ditanyakan oleh teman-teman di Australia <laughs> ketika kemarin saya iktikaf di Australia jadi eh, teman-teman di sana bertanya, kami ini bagaimana? Tidak nasionalis, Ustaz. Dituduh oleh teman-teman tidak nasionalis kami, karena kami eh, memilih untuk riset di sini dengan pertimbangan kami kalau pulang tidak mendapatkan fasilitasi terhadap ilmu yang kami punya. Apa gunanya? Gitu. Makanya justru kemudian membesarkan hati mereka dan mengatakan itu justru langkah yang benar. Itulah orang yang mencintai Indonesia dengan cara yang terbaik. Maksudnya gimana? Kalau Anda di sini, gitu. kalau Anda pulang ke Indonesia sudah tidak difasilitasi risetnya, Anda terputus dengan sumber ilmu dan Anda tidak mampu belajar lagi. Tapi kalau Anda di sini, Anda terus belajar, mungkin bahkan menjadi associate professor di sini, ilmu Anda berguna, ilmu itu universal, bukan cuma untuk orang Indonesia, tapi untuk seluruh dunia. Yang penting bagaimana Anda membocorkan ilmu itu ke Indonesia segera gitu. Dan kemudian, gitu ya, bahkan kalau Anda di sini menjadi asosiat profesor misalnya, Anda bisa kemudian merekomendasikan beasiswa untuk anak-anak Indonesia pergi ke sini. Itu tidak mungkin Anda lakukan kalau Anda di Indonesia. Lakukan saja di sini. Bekerjalah di sini, bagaimana kemudian melakukan berbagai macam penelitian dan riset di sini, bagaimana mengajak sebanyak-banyaknya orang Indonesia datang ke sini. Insyaallah itulah jalan yang paling memungkinkan saat ini sebelum nanti ada satu perubahan yang memungkinkan bagi Anda untuk mengembangkan ilmu seluas-luasnya di negeri kita godaannya besar juga. Keponakannya Mas Wazil yang di Jepang itu belajar nanoteknologi. Sudah hampir selesai disertasinya, dipropos sama perintah Malaysia. Anda silahkan kemanapun di Indonesia kalau pulang berapa Anda dibayar tertinggi, kami siap bayar 30 atau 40 kali lipat gitu. Kenapa? Itu murah bagi Malaysia. Kenapa? Tidak melahirkan, tidak didik sejak SD sampai kuliah gitu kan. Iya murah sekali, itu kan beli jadi gitu. Beli barang jadi itu jelas lebih murah daripada mendidik sejak kecil gitu. Itu itu jelas gitu. Nah, makanya kemudian ini ujian-ujian. Saya kira begitu sikap terbaiknya adalah bagaimana menempatkan ilmu itu sebagai sesuatu yang universal untuk seluruh kemanusiaan, bukan cuma untuk manusia Indonesia. Dan tidak mengenal batas-batas teritori dalam hal semacam itu. Yang terpenting bagaimana kemudian berupaya sekuat tenaga agar untuk Indonesia ada sesuatu yang bisa diberikan, termasuk tadi beasiswa, rekomendasi dan lain sebagainya. Itu. Jika Barat sekarang dikatakan sebagai peradaban, padahal tidak beradab gitu ya, maka apa yang sebenarnya sedang dialami oleh Barat dengan teknologi dan sainsnya? Value Peradaban itu ditegakkan di atas value, bukan pada sebuah sarana. Yang mereka buat sekarang adalah sarana. Sarana untuk berjalan namanya kendaraan ini itu, sarana untuk kemudian mendinginkan <laughs> ruangan namanya AC, sarana untuk segala hal itu mereka membuat sarana Padahal peradaban itu ditegakkan di atas value Maka peradaban Islam itu ditegakkan di atas value apa? Satu Doruriyat, kata Imam Syatibi Doruriyat itu hal-hal yang primer Hal yang primer itu apa saja? Ada lima Yang pertama hifduddin Menjaga Keteraturan Tatanan iman dan agama Yang kedua hifdun nafas Menjaga kelangsungan jiwa dan kehidupan manusia Yang ketiga hifdul akal Menjaga akal agar tetap kemudian produktif Di dalam kebajikan yang keempat, hifdun nasal menjaga agar keturunan jenis manusia itu lestari dan semakin baik kualitasnya. Yang kelima adalah hifdul mal, menghargai, menjaga properti, hak-hak milik agar kemudian berkembang dan bermanfaat bagi sesama. Nah, value peradaban Islam ditegakkan di atas lima hal daruriyat ini. Sebelum nanti ada hajatnya, ada yang sekundernya, ada tahsiniatnya, tetapi yang pokok kalau lima ini sudah sudah kemudian diru disusun dalam sebuah peradaban, ini akan menjadi sebuah peradaban yang gilang-gemilang. Apa yang dihilang dari barat adalah value-value ini yang tidak mereka miliki. Nah, Indonesia ini sudah menerjemahkan value ini ke dalam apa yang disebut sebagai Pancasila hifduddin ketuhanan yang maha esa hifdun nafas apalagi kemanusiaan yang adil dan beradab yang ketiga hif hifdun nasal dulu malah Indonesia itu hifdun nasal apa itu hifdun nasal persatuan Indonesia gitu kan yang keempat hifdul akal dengan permusyawaratan yang kelima hifdul mal dengan keadilan sosial. Itu sudah terjemahannya sudah begitu gitu. Jadi tenang saja. <laughs> Ini salam. Yang dimaksud ilmu adalah cahaya dan bersumberkan keimanan, ketakwaan. Apakah yang dimaksud ilmu agama atau berlaku untuk semua ilmu? Tidak ada dikotomi dalam Islam. Semua ilmu itu dari Allah dan kita abdikan untuk sebesar-besar kemaslahatan manusia. Karena ilmu kedokteran itu juga ilmu agama. Oh, kok bisa? Iya. Coba kalau hamil satu Ramadan ada orang tanya sama dokter, dok besok sebaiknya saya puasa apa enggak? Saya kan punya penyakit pencernaan begini begini begini. Itu dokternya sedang berfatwa agama atau sedang memberikan resep? Semata-mata. Fatwa agama itu terkait dengan kewajiban rukun Islam kok, gitu. Saya besok puasa apa enggak? Itu dokternya mufti loh posisinya. Iya, itu dokternya mufti posisinya. Makanya sebenarnya segala ilmu itu adalah ilmu agama dan semuanya ditujukan untuk kemaslahatan manusia kecuali ilmu untuk apa? Lolos dari jeratan KPK <laughs> misalnya gitu ya. Nah, yang semacam itu pasti bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu berkaitan dengan keimanan mengapa Islam tertinggal dari orang-orang kafir? Berarti imannya perlu diperbaiki. Gitu kan? Dan kemudian ilmu dalam Islam bukan cuma untuk mengejar sarana, tetapi value. Ingat itu tentang value. Bagaimana hukum mengajar ilmu dengan menerima upah misalnya memberi les dan lain sebagainya apakah disebut merusak keikhlasan tidak di masa Umar bin Khattab strata gaji tertinggi di kepegawaian negeri zaman Umar bin Khattab adalah pengajar Al-Qur'an Wah itu kan berarti menjual ayat Allah dengan harga yang murah Siapa bilang murah itu mahal <laughs> Maksudnya adalah Beda tafsirnya jangan campur adukkan. Menjual ayat Allah dengan harga murah itu kalau ayatnya bilang halal tapi kita bilang haram atau ayatnya bilang haram kita bilang halal lalu kita dibayar untuk kata-kata fatwa itu itu namanya menjual ayat Allah dengan harga murah. Kalau ayatnya bilang halal kita bilang halal kita ajarkan kepada manusia lalu kita dibayar itu namanya bukan menjual ayat Allah. Dan untuk diketahui tadi strata gaji tertinggi di masa Umar bin Khattab adalah para pengajar Al-Quran. Gitu. Sudah cukup ya? Oh masih satu lagi. Bagaimana istiqomah dalam menuntut ilmu? Jangan merasa pandai, itu saja, gitu kan? Karena orang yang sudah merasa pandai pasti akan berhenti dari ilmunya. Buku materi pagi ini, oh ini yang direferensikan panitia terbitan Menara Kudus, terjemah Taklimul mutalim, bimbingan bagi penuntut ilmu oleh Dr. Andes Ali As'ad, terbitan tahun tidak tercatat. Kertasnya masih berwarna coklat <laughs> Dan kemudian ini ada 90 halaman ya. Ya, ini boleh menjadi uh, apa namanya rujukan materi bagi ini. Kalau Diwan Syafi'i, biografi para penuntut ilmu gitu ya, banyak ya, biografi Imam Empat biografi Imam Syafi'i, biografi Imam Ahmad, Tabakatul Hanabilah, Tabakatul Syafi'iyah dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi rujukan-rujukan kita. Allah alam besar gitu. Sekali lagi syukuran jazakallah kepada Ustaz Salim Afilah yang telah menyampaikan materinya. Baik, eh, sebelum kita beranjak eh, menutup acara ini, kita, ada beberapa hal yang ingin saya eh, umumkan. Yang pertama adalah SMS Center Mardia. silakan Eh, rekan-rekan uh, semua bisa daftar atau bisa lihat info lengkap di FB Masjid Mardiyah yang belum yang belum friendly silahkan di add ya kemudian uh,